Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Mandhumah Usul Fiqh wa Qawaidih. Dua pantun yang kemarin sangat indah dan mudah dihafal. Eh, coba sebutkan yang sudah hafal, antum sudah hafal antum? Coba antum bismillah. Ad-dinu yang berikutnya? Antum sudah hafal belum antum? Antum udah hafal? Udah hafal? Ayo. Udah hafal belum? Antum udah hafal antum? Baru satu. Ya udah satu apa? Satu. Adinu. Ayo, antum udah hafal antum? Coba. Apa? Wa kullu amrin wa kullu ma yadurruna Ewa, itu sudah kita lewati ya. Jadi kalau pantunnya mudah dihafal ya hafal, kalau sulit ditinggalkan enggak masalah. Kalau anu hafal semua juga bagus ini karena panjang ya. Nah, barakallahu fikum. Ad-dinu jaa'a bashar walintifai syar'i anhum wad Fa kullu amrin nafi'in qad syara'ah wa kullu ma yadhurruna qad mana'ah. Kan itu na'am. Kita lihat yang berikutnya. Halaman ke halaman yang ke berapa itu? 57. Bagian bawah itu perhatikan. Lau qailun kalau seandainya ada orang berkata, perhatikan ya. Ar-rafi'atu wal alatul wal mu'addatu tsaqilah wa khairuha Hadhihi laysat jaizah. Kalau ada orang yang ngomong kayak gitu. Eh, alat-alat yang dipakai untuk rafi'ah itu sebutkan dalam kamus itu alat yang dipakai untuk mengangkat mobil kalau misalkan roboh atau misalkan di jurang itu loh, alat atau berat itu ya. Nah, rafi'ah itu istilahnya apa ya istilahnya itu? Kayak semacam apa? Iya yang alat-alat berat itu ya. Alat-alat berat yang bisa dipakai untuk mengangkat mobil kalau kecelakaan atau apa ya, tahu. Nah, semacam itulah. Semacam itu nah. Intinya untuk mengangkat barang-barang berat itu. Dan alat-alat yang memang untuk apa? disediakan untuk apa? Untuk nah, mengatasi sesuatu barang-barang yang berat. Ini nggak boleh katanya. Kenapa? Li halam takun ma'rufatan fi ahdin Nabi sallallahu karena seperti ini nggak pernah dijumpai. nggak ada di zaman Rasulullah SAW katanya. Kanu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam yabusuna al-habba ngam 'alal hamir wal ibil. Dahulu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka itu kalau menumbuk biji-bijian itu dengan apa? Dengan hamir. Hamir itu keledai diinjak-injak sama keledainya. Nah, wal ibil dan onta. <clears throat> itu maksudnya di biji-bijiannya ditaruh di bawah, kemudian sengaja ontanya sama keledainya tadi itu diputarkan biar nginjak injak itu loh. Paham ya? Untuk nubuknya seperti itu dulu zaman dahulu. Naam wa asma dzalik. Wal an bihadil makain famadza naqul? Dan sekarang malah dengan apa mesin-mesin ini, makain itu makinah, jamak dari makinah itu mesin. Dan sekarang dengan mesin-mesin seperti ini, apa yang kita katakan sekarang? Ah, kalau ada yang ngomong itu enggak boleh karena zaman Rasulullah enggak ada. Naqul inna hadhihi minal umur nafi'ah. Kita katakan sesungguhnya alat-alat ini termasuk perkara yang bermanfaat. Wal umur nafi'ah qasyara'ahu Allah azza wa jalla. Sedangkan perkara-perkara yang bermanfaat itu sungguh Allah Taala telah mensyariatkannya. Talaban in kanat ibadatan, baik bentuknya talaban permintaan, ya, baik bentuknya apa? Permintaan jika itu merupakan ibadah diminta, diharuskan, wa ibahatan dan bentuknya pembolehan in kanat ibadah. Kalau seandainya bukan ibadah. Faham belum? perkara-perkara bermanfaat itu ima ada yang diwajibkan, ima ada yang sifatnya apa? Nah, pembolehan kalau itu bukan ibadahan itu. na'am. Walau qala qailun, sekarang kalau seandainya orang ada orang ngomong lagi. Eh, Mukabbirus shaut alladhi yusta'mal fil jum'ah wal muhadarat wa ghairiha. Sekarang. Nah, pengeras suara. Alat pengeras suara, nah mic atau yang semisalnya. Alat pengeras suara yang sekarang digunakan ketika Jumat dan muhadarah, muhadarah, ceramah, ceramah dan yang lainnya hal dua haramun? Apakah itu haram? li'annahu lam yakun ala ahli nabi sallallahu alaihi wasallam karena enggak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita katakan kata beliau naqul la kata beliau la enggak enggak haram laisa haraman li'annahu nafi'un itu bukan perkara yang haram karena bermanfaat oh ya itu bukan perkara yang haram karena apa karena bermanfaat na'am barakallahu fikum wa kullu nafi'in faqad syara'ahu Allah dan setiap yang bermanfaat itu sungguh Allah Taala telah apa telah mensyariatkannya Wa rubbama naqul bisa jadi kita katakan innalahu aslan syara'. Bahkan bisa jadi dia memiliki apa? Memiliki asal usulnya di dalam syariat. Kita lihat. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatil Thaqif amara al-Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu an yunadi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Thaqif memerintahkan Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu untuk memanggil ya ashab as-samurah ya ah, ya ahla surat al-Baqarah li'annahu kana jahwariyus saut karena saat itu Abbas bin Abdul Muthalib ini orang yang memiliki suara yang keras, lantang. Nah, berarti menunjukkan bahwasanya pengen yang tujuannya kan agar sampai kepada orang yang nah barakallahu fikum dituju, biar mendengar. Jadi muka bersaut ini enggak masalah sebenarnya. Paham ya? Mic atau pengeras suara ini karena tujuannya kan nah barakallahu fiikum insalul khabar, menyampaikan kabar gitu loh. Kalau misalkan taruhlah sekarang kita adan, ya suara kita keras sekali sampai kedengaran kemana-mana, ya silakan tafadhol. Tapi kan sekarang kan karena banyaknya kendaraan atau banyaknya suasana keadaan itu kan kadang kalau nggak tanpa pengaras itu enggak dengeran orang-orang di luar sana. Paham ya? Oleh karena itu saat itu kalau adan itu kan ada semacam nan kayak e, semacam panggungnya. Ya, tempat yang agak murtafik tinggi itu ya untuk adan itu ya, menunjukkan bahwasanya tujuannya agar apa? Na'am barakallahu fikum isalus saut untuk menyampaikan suara. Faham ya? Seperti itu. Nah, kita lihat di sini. Kemudian tentang yang lain, wa kadzalika fi sholatihi sallallahu bin nas huwa wa huwa marid. Seperti itu pula salatnya Rasulullah SAW ketika menjadi imam untuk manusia dalam keadaan beliau sakit. Haitsu kana Abu Bakar radhiyallahu anhu yuballighu anhu. Bahwasanya dahulu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menyampaikan Nah barakallahu fikum dari Rasulullah. Maksudnya karena banyaknya makmum misalkan imam di Allah, Allahu Akbar, imamnya ngomong kayak gitu, ketika mengucapkan takbiran itu yang belakangnya enggak dengar. Yang belakang Allahu Akbar. Diperbolehkan seperti itu. Kalau memang enggak dengar, tapi kalau sudah pakai mikrofon, kan ya pengeras suara itu ya enggak perlu lagi yang belakangnya Allahu Akbar, enggak rasa perlu. Biasanya kan gitu, misalnya masjid jami', masjid besar, softnya penuh lah taruhlah. Imam yang di depan Nah, barakallahu fikum posisinya menggunakan pengeras suara tapi mati listriknya. Sehingga apa? Sehingga ketika takbir Allahu Akbar kan yang paling belakang bisa jadi dengar itu loh. Nah, yang belakang-belakangnya itu boleh menyampaikan suaranya Allahu Akbar. Belakangnya Allahu Akbar sampai kedengaran gitu loh. Itu maksudnya. Naam. Barakallahu fikum seperti itu. Ikhwan fi din azza wa jalla wa hafizakumullah jami'an. Kita lihat sini perhatikan baik-baik. Awal. -baik. Allah musta'an kita lihat sini. Fahada aslun listi'mali na'am mukabir saut. Ini adalah asal usul dalam menggunakan apa? pengeras suara. Wa kadzalika amara Abu Talhah radhiyallahu anhu ama Khaybar an yunadi. Seperti itu pula Rasulullah Alaihi Wasallam memerintahkan Nah barakallahu fikum Abu Talhah ketika Nah ketika apa? Ketika Naam pada tahun Khaybar, pada perang Khaybar untuk memanggil dan menyeru innallaha wa rasulahu yanhayan Naam yanhayanakum yanhayanikum an nuhumil humur al-ahliyah fa innahu rijsun. Saat itu Abu Talha diperintahkan agar apa? Me menyerukan dan juga memanggil untuk mengatakan bahwasanya sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah melarang kalian kalian untuk makan apa daging keledai piaraan. Jadi kalau keledai piaraan itu haram, tapi kalau keledai anhimar al-wahsyi halal. Kalau masih itu keledai liar, itu halal, tapi kalau keledai piaraan haram. Paham ya? Naam. Fa innaha ridsun kan sungguhnya itu adalah najis. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Syahidnya di sini perintah-perintah yang menunjukkan untuk mengeraskan suaranya, untuk apa, untuk teriak atau yang semisalnya itu menunjukkan bahwasanya tujuannya adalah isalul khabar atau isalul saut, untuk menyampaikan suara itu enggak masalah. Idan lahu aslun, berarti jika demikian ada asal usulnya. Ima bijinsi, ima dengan sejenisnya, au bil umum atau dengan cara umum, dalilnya umum. Amal umum fa innahu fa inna kulla amrin nafi'in fa inna ad-din la yu'ridu Adapun secara umum, nah barakallahu fikum, segala sesuatu yang yang apa yang ada manfaatnya itu, nah barakallahu fikum, agama ini tidak menentangnya. Agama ini tidak apa? Tidak menentangnya. Nah barakallahu fikum seperti itu. Segala sesuatu yang ada manfaatnya itu agama tidak menentangnya bal syar' bal yasra'uhu linnas bahkan agama ini apa mensyariatkannya untuk untuk manusia ibahatan fi ghairil ibadat pembolehan pada selain perbuatan-perbuatan selain ibadah wa talaban perintah untuk mengerjakannya fil ibadat dalam perkara-perkara ibadah intinya apa intinya semua perkara yang bermanfaat itu syariat ini tidak menentangnya na'am karena datang dalam rangka apa kemarin untuk membahagiakan ma manusia. Naam. Qaulu wa kullu ma yadurruna qad mana'ah. Dan setiap sesuatu yang membahayakan kita dilarang oleh syariat. Ai kullu ma yadurru qad mana'ahu Allah azza wa jalla. Setiap yang membahayakan Allah Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Wa darar qad yakunu ma'luman hadiran wa qad yakunu mutawaqqi'an fil aqibah. Yang namanya bahaya itu bisa jadi apa? Perkara yang sudah diketahui dan saat itu pula disaksikan ada juga bahaya yang mutawakkian. Nah, fil akibah terjadi setelah apa? Nah, setelah setelah perbuatan berarti akibatnya. Akibatnya berbahaya. Faham Akibatnya ber, berbahaya. Misalkan antum posisinya barakallahu fikum hidakumullah membikin apa? Membikin sumur di tengah jalan. Ya mungkin sekarang belum nampak, tapi akibatnya bahaya nanti orang masuk ke sumur itu kan itu. Nah, akhirnya akibatnya bahaya gitu Nah, ada juga sesuatu membahayakan langsung disaksikan ketika saat itu juga. Paham ya? Seperti apa? Nah, barakallahu fikum antum bakar eh, bakar sawah orang atau hutan misalkan itu kan bahayanya saat itu disaksikan langsung. Bisa apa bisa merusak atau yang semisalnya. Akibat dibalik itu pun juga nampak juga. Tapi yang namanya semua yang membahayakan itu diharamkan dan juga larang oleh syariat. Ara'aita law anna insanan akhadha mi'ata dirham bi mi'ati binam bi mi'atin wa asharah ila ajalin fahadha muharram tidakkah engkau memperhatikan mengetahui kalau ada orang yang mengambil mengambil maksudnya pinjam 100 dirham dengan catatan mengembalikan 120 eh 110 nah sampai batasan waktu yang ditentukan haram atau tidak ini haram karena riba Nah, minjamnya 100 yang kembalikannya 100 kan seharusnya gitu. Dirham dengan dirham, dinar dengan dinar, dirham dengan perak. Terbuat dari perak. Lakin katanya yaqulu ba'dun nas, tapi ada sebagian orang yang mengatakan malah yuharrimu? Apa yang mengharamkannya? Hadza laysa fihi darar. Seperti ini enggak ada bahayanya wong minjam 100 dibalikan 110 kan malah justru untung katanya. Enggak ada bahayanya katanya. Yang Yantafiul akhid bisa al-hadir. Orang yang minjam pun mengambil manfaat dengan apa? Dengan harta yang diberikan saat itu. Wa yantafil mu'ti Nah, dan orang yang beri, yang memberi pinjaman tadi itu dia juga bisa mengambil manfaat di ziarah zaman al-mu'ajjal. Dengan apa? Dengan pengembalian harta yang pada waktu yang tentukan nanti. Faham belum? Jadi kata mereka, yang minjam itu juga dapat manfaat karena langsung dikasih uang. Yang memberi pinjaman dapat manfaat karena uang yang nanti balikannya apa lebih gitu loh. Paham belum ini? Riba namanya kan? Riba. Jadi hati-hati kalau antum minjam uang di bank, kalau nggak terpaksa sama sekali, nggak terpaksa jangan minjam di bank. Paham ya? Karena praktek ritual di dalam bank itu dijadikan 100% riba. Paham ya? 100% riba. Walaupun lafadznya tulisannya tanpa bunga. Atau ada yang lafadznya bunganya persen, Ada limanya itu. Paham ya? Kalau enggak ada bunganya langsung sebutkan aja pinjam-pinjam tanpa bunga selesai. Minjam 5 juta ngembalikan 5 juta selesai kan? Eh, Sama-sama eh? enggak dirugikan, sama-sama apa? untung dunia dan akhiratnya itu. Tapi enggak, kalau antum minjam di bank, anak yakin itu, antum antum minjam 5 juta, mengembalikannya pasti lebih dari 5 juta. Pasti itu. Itu pun kalau lebih kalau kalau apa tepat pada tempo dan waktunya. Lebih dari itu dinaikkan lagi. Paham ya? Kesepakatan seperti itu. Nah, ketika minjamnya 5 juta, dia ada ngomong nanti kembalikannya nah kalau fikum pada waktu yang telah ditentukan lima setengah. Itu kalau sesuai dengan temponya itu loh. Kalau lebih dari temponya, nanti apa? Nanti akan apa? Akan dinaikkan misalkan. Nah, maka dinaikkan menjadi enam misalkan. Paham ya? Ewa. Kita lihat sini. Kata beliau, Falikul wahidin minhuma manfaat katanya. Masing-masing keduanya itu dapat manfaat. Yang minjami dapat manfaat karena uang mengembalikan lebih banyak yang meminjam juga dapat dapat manfaat karena dikasih langsung gitu loh. Kulna na'am. Kalau dilihat dari situ kita katakan iya. Ha dari awwali wahlah. Ini pertama kali memang ada manfaatnya seakan-akan. Walakin 'inda tahqiq akan tetapi setelah diteliti lagi wa inda ta'ammul setelah diperhatikan kembali ya yatabayyanu annahu dararun 'azim nampaklah bahwasanya ada bahaya yang besar situ Li anna hadza yu'addi fil nihayah ila qalbid duyun penting ini Dikarenakan perbuatan seperti ini nanti di akhir-akhirnya akan menghantarkan kepada kalbu duyun. Kalbu duyun itu orang dibagikan di permisal seperti bola. Eh? Kamu bisa bayar sekarang enggak? Kalau enggak kamu harus pinjam ke si untuk bayar hutang ke anak. Akhirnya dia apa? Pinjam ke orang lain untuk nutup hutang. Paham ya? Akhirnya setelah itu nanti kan dia punya hutang lagi. Jadi enggak lunas-lunas ya. Dia nanti bagikan apa seperti bola, tendang sana, tendang sini, gali lubang, tutup lubang. Paham belum? istilah gali lubang tutup lubang paham kan? Jadi dia itu enggak lunas-lunas hutangnya. Orang yang pinjamnya tadi itu ngomong, "Besok ini harus clear. Harus dikembalikan kalau tidak dinaikkan." Dan gimana kalau kami enggak punya uang? Caranya kamu pinjam ke uang, nanti mengembalikannya untuk mengembalikan hutang ke ke anak misalkan. Akhirnya ini kan orangnya enggak lunas hutangnya, pinjam ke orang lain lagi gitu loh. Jadi hutang terus dia untuk apa? Nutup lubang tadi itu. Ya Allah musta'an. Itu namanya kalbu duyun seperti itu, kalbu duyun. Wa aklu riba at'afan mudha'afah dan akan makan harta riba dengan berlipat-lipat. Fa innal insana idza arafa annahu taja annahu Naam tajuzu ziyadah fil muqabil ajal fi bai' darahim bidarahim. Apabila seorang itu sudah mengetahui bahwasanya nah barakallahu fikum adanya tambahan di dalam apa? di dalam di dalam enam jual beli dirham tersebut, paham ya? Karena karena adanya waktu tambahan tadi itu, tambahkan waktunya kemudian bertambah pula dirhamnya tadi itu. Qala idzan kullama imtaddal ajal yajibu ziyadah. Ya kan? Berat, eh, jika demikian berarti setiap kali waktunya itu bertambah karena belum lunas tadi itu, akan bertambah pula tambahannya. Seharusnya gini. Minjam 5 juta harus lunas setahun ternyata setahun nggak bisa melunasi dia. yaudah kalau kamu nggak bisa melunasi, tak tunda sampai setahun setengah. Tapi, nah tapi tapinya loh. Tapi bayarnya tidak apa? Tidak seperti ketika pinjam. Lebih dari itu. Dulu kan kesepakatannya pinjam 5 juta, kembalikan 5 juta setengah. Karena kamu sudah datang waktu temponya nggak bisa bayar, tak tunda sudah setahun setengah. Tapi mengembalikannya menjadi 6 juta setengah. Nah itu kelihatannya bagus, kelihatannya masya Allah ngasih menunda waktunya tapi malah nambahkan lagi itu tangannya. Tambahkan situ. Allah musta'an. Nah, kita lihat sini wa inna idan yakunu mimman yakunu riba adhafan mudha'afah. Maka pada saat itu pula lah orang tersebut termasuk orang yang makan harta riba dengan berlipat-lipat. Wa hadha huwa alladhi nahallahu anhu wa bayyana annahu dzulmun. Dan inilah Allah taala yang Allah taala telah melarangnya dan menjelaskan bahwasanya ini adalah kedzaliman. Faqala ta'ala Allah telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu riba ad'afan mudha'afah." Wahai orang yang beriman, jangan kalian makan harta riba dengan berlipat-lipat. Wong tidak berlipat-lipat saja dilarang haram hukumnya apalagi kalau sampai ber, berlipat-lipat. Naam. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya riba in kuntum mu'minin. Dan juga Allah telah berfirman, "Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah sisa-sisa riba." jika kalian benar-benar nah beriman. Coba lihat sini. Fa in lam taf'alu, kalau kalian tidak mengerjakan, sudah tahu itu riba kok tidak mau meninggalkan, hati-hati, peperangan. Fa'dhanu biharbin min Allah wa rasulih. Kumandangkanlah peperangan melawan Allah dan Rasulnya. Hati-hati. Wa in tubtum, tapi kalau kalian tobat, falakum ru'usu amwalikum, harta-harta kalian, harta inti milik kalian. Contohnya gini. Antum nyimpan uang di bank 10 juta, setelah tahu riba antum tobat. Nah, 10 juta itu milik antum itu loh. Ribanya itu enggak usah diambil. Paham ya? Nah, karena apa? Untuk selamatnya seperti itu. Nah, kita lihat sini. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tatlimun wa la tudlamun. Ya kan kalian tidak mendolimi dan kalian juga tidak didolimi. Seperti itu. Fa in qala qailan anna sa'aktasir 'ala hadis ziyadah wa la azituha bi ziratil ajal atau ta'khir katanya. Kalau dia ada yang mengatakan lagi, aku akan mencukupkan dengan tambahan ini aja. Dan tidak akan menambahkan lagi dengan tambahan waktu. Paham belum? Atau penundaan waktu, menyegerakan waktunya atau menunda waktunya enggak akan enggak akan apa? Enggak akan akan enggak akan kami tambahkan lagi. Tapi tambahan yang ini sudah ada tambahan ini. Minjamnya 5 juta, mengembalikan 5 juta setengah. Setengahnya ini yang jadi permasalahan. Kata dia, "Ana mencukupkan tambahan ini aja." Kalaupun nanti tertunda ataupun segera, enggak akan menambahkan enggak akan menambahkan sedikit pun tetap lima juta setengah membalikannya. Nah, setengahnya ini riba bukan? Nah, wa itu masalahnya. Qulna la in sabata hadza lak la innahu la yasbut li ghairik. Walaupun ini memang seakan-akan ditetapkan untukmu, tapi untuk yang orang lain enggak boleh. Kenapa? Itlaisa kullu insan yakunu ala janibin min wara'. Karena tidak setiap orang itu berada di sisi wara', yaitu berhati-hati atau yang semisal. Wa li hadza saddallahu azza wa jalla al-baba nihaiyan li alla dan nas akli riba wa dulmil mu'sirin. Oleh karena itu Allah taala menutup pintu ini secara total, nihaiyan total. Tujuannya apa? Agar manusia itu tidak apa? bermudah-mudahan untuk makan harta riba dan mendolimi orang-orang mu'sirin Apa itu mu'sirin Orang-orang yang kesulitan bayar hutang. Karena kan sudah lewati undang-undangnya kita lewati kan. Wa in kana dzu usratin fanadidatun ila maisarah. Wa an tasaddaqu khairul lakum. Ya enggak? Kalau orang yang pinjam hutang itu punya kesulitan, tundalah sampai waktu dimudahkan. Tundalah sampai waktu dimudahkan. Namun jika kalian sedekahkan, dimaafkan, sedekahkan, maka apa itu lebih baik untuk kalian, seperti itu. Naam. Fa kullu syai'in darin fa innahu mamnu'un syar'an. Maka segala sesuatu yang membahayakan itu dilarang secara syariat. Wa yu'abbir ba'dul ulama an hadhil qa'idah fa dan sebagian para ulama mereka mengungkapkan dengan kaidah ini. Apa ungkapannya? Seraya berkata ad-dararu muntafin syar'an. Semua yang membahayakan itu ditiadakan secara syariat, ditiadakan ya. Walakin qauluna akan tapi ucapan kita mamnu'un syar'an, dilarang secara syariat. Ahsan min muntafin syar'an. Ucapan semua yang membahayakan dilarang oleh syariat itu lebih baik daripada ucapan semua larang semua yang membahayakan ditiadakan dalam syariat. Li'anna darara amrun waqi' karena perkara yang bahayakan itu perkara yang terjadi gitu loh. Wal waqi' la yakun muntafiyan, sedangkan sesuatu yang terjadi itu enggak bisa dihilangkan, pasti ada. Ya enggak? Doror itu pasti ada enggak? Pasti ada sesuatu yang membahayakan pasti ada. Kalau antum dengan total ya enggak bisa. Yang bisa hanya melarang, jangan gitu loh. Paham belum ini? Jeri? Yang bisa hanya kita melarang, jangan gitu loh. Tapi kalau meniadakan sama sekali enggak ada bahaya itu enggak bisa. Bahaya pasti ada, na'am. Faidah kulna qulna mamnu'un syar'an sara apabila kita mengatakan dilarang secara syariat maka menjadi wa in kana waqi'an hissan fa huwa mamnu'un syar'an. Nah, menjadi apa? Itu soro sara ya. Itu sara itu sabuan yang mana itu sara itu? Wa in kana waqi'an hissan fa huwa mamnu'un syar'an. Sambungannya yang sebelumnya ya, mungkin ya. Faidah idza memenuhi syar'an sara. Kalau seandainya kita katakan dilarang syariat maka terjadi. Wa inka nawak waqi'an hisan, fahuwa memenuhi syar'an. Walaupun terjadi secara apa? Nah, secara hisan, secara yang kita lihat itu terjadi gitu ya. Tapi walaupun itu terjadi memenuhi syar'an secara syariat tetap dilarang. yang namanya bahaya itu kan terjadi. Maksudnya bisa terjadi gitu ya. Kalaupun itu terjadi maka secara syariat dilarang. Dan kalau untuk menghilangkan total itu susah. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita selesaikan bawah itu. Lakin fi ayyi syai'in yakun darar, tapi sekarang mana sisi yang mana itu terjadi apa? Membahayakan sisi yang mana? Kita lihat di sini kata beliau, al-jawab yakunu darar fi din wal aql wal badan wal mal. Bahayanya itu mengenai apa? Mengenai agama, akal, badan juga harta. Wa yakunu 'alal afrad wal mustama'. Bahayanya juga apa? Menimpa kepada afrad per individu wal mustama' masyarakat. Mustama' masyarakat ya. Fa wa kullu darin fahuwa mamnu', maka segala yang membahayakan itu dilarang. Wa dalil dzalika qaulullah ta'ala wa taqtulu anfusakum. Jangan kalian membunuh diri-diri kalian. Jelas sekali ya, semua yang bisa membunuh diri kita haram. Antum minum racun haram. Bunuh diri haram atau yang semisalnya. Gantung diri haram. Kan banyak kan? Wa qalu ta'ala wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun fa lam tajidu ma'an fatayammamu. Ini perhatikan nih, fatayammamu syahidnya fatayammamu tayammum di sini tujuannya apa? Nah, barakallahu fikum karena dikhawatirkan ada doror nanti. Fahuna mana Allah taharah bil ma' lil marid khaufan minad darar. Di sini Allah Taala melarang bersuci dengan air untuk orang yang sakit karena apa? Karena khawatir ada sesuatu membahayakan dirinya. Wabil hadits yang 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la wa dirar. Di dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Nam barakallahu fikum jangan membahayakan diri sendiri dengan pula membahayakan orang orang lain. Fakulu darin fa innahu mamnu'un syar'an ayyan kana ayyan kana na'ud darar." Maka setiap yang membahayakan dilarang secara syariat. barakallahu fikum walaupun apa? nam barakallahu fikum apapun jenisnya bahaya tersebut. Paham ya? Dilarang oleh syariat. Nah. نسأل الله سلامة العافية والحمد لله رب العالمين